yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya diberi hadiah ya. dalam satu riwayat sebutkan hadiahnya itu adalah dokter dan budak perempuan selain uh, hadiah berupa uh, harta namun riwayat yang lain menyebutkan bahwa tidak ada hadiah berupa dokter yang ada adalah hanyalah budak perempuan dan kemudian harta budak perempuannya itu bernama Maria Al-Kibtiyah Maria wanita Koptik. Kita tahu sampai sekarang di Mesir masih ada komunitas Kristen Koptik yang jauh berbeda dengan komunitas Kristen di wilayah yang lain. Ya. Komunitas Kristen yang berbeda dengan Kristen Katolik maupun Kristen Protestan. Ya, Maria Al-Qibtiyah, Maria orang Koptik. Yang kemudian budak perempuan ini dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian dinikahi oleh Rasulullah dan menjadi salah seorang istri yang menempati posisi tertentu dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dari Maria Al-Qibtiyah inilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan keturunan selain dari Siti Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah punya anak dari Khadijah dan dari Maria Al-Qibtiyah, tidak dari istri-istri yang lain. Ya wajarlah kalau kemudian ada istri-istri Nabi yang lain itu yang ya, sewajarnya perempuan gitu ya, cemburu kepada Maria Al-Qibtiyah Yang kita tahu kemudian putra Rasulullah dari Maria Al-Qibtiyah ini namanya adalah Ibrahim dan kemudian Ibrahim ini meninggal dalam keadaan masih kecil. Dan bertepatan dengan meninggalnya Ibrahim itulah terjadi peristiwa gerhana matahari. Ini nanti ada pembahasan tersendiri. Kemudian mengirimkan surat pula ya kepada Raja Romawi Heraklius yang kemudian surat ini juga ditolak. Ya, satu-satunya penguasa yang kemudian menerima surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyambut seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam adalah Raja Najasyi Osama bin Bahjar. Dia masuk Islam ya. Dan kemudian keislaman e, Raja Najasyi ini ya didengar oleh Ja'far bin Abu Thalib di hadapan Ja'far bin Abu Thalib dan kemudian Raja Najasyi juga bertindak sebagai wali dari pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang wanita muslimah ya yang bernama siapa wanita muslimah Ummu Habibah binti Abi Sufyan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Kita kita lihat namanya ini. Ummu Habibah putrinya siapa? Putrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan siapa ini? Ya, pentolan kafir Quraisy. Ya musuhnya Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam, putrinya menikah dengan Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Yang ketika itu Ummu Habibah sedang hijrah ke Habasyah dan yang menjadi wali dari Rasulullah SAW Alaihi Wasallam adalah Raja Najasyi. Dalam kisahnya disebutkan bahwa Raja Najasyi ini kemudian meninggal dalam keadaan muslim, akan tapi istrinya Raja Najasyi itu masih meninggal dalam keadaan Nasrani. Jadi ikhwatal iman rahimahullah eh, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas ini bagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengutus ya 13 orang sahabat atau riwayat yang lain disebutkan 14 orang sahabat laki-laki dan tiga orang sahabat perempuan ya melakukan perjalanan yang sangat jauh berjalan kaki bayangkan Pak berjalan kaki dari Mekah sampai ke tepian Laut Merah. Dijalankan. Kemudian setelah sampai di tepian Laut Merah, mereka menyewa satu perahu ya, dengan harga setengah dinar untuk kemudian melintasi Laut Merah sampai ke benua Afrika. Melintasi benua sampai ke benua Afrika dan kemudian berjalan kaki sampai ke Ethiopia. Perjalanan yang sangat jauh. Ya, 13 orang laki-laki dan tiga orang perempuan yang dipimpin hijrah Habasyah yang pertama kali ini dipimpin oleh siapa? Dipimpin langsung oleh menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersama dengan istrinya putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan pak. Jadi tidak main-main ini hijrah. Ini hijrah yang serius gitu. Kenapa? Karena yang dikirim adalah orang-orang pilihan. Menantu Rasulullah, anak Rasulullah, putri Rasulullah langsung dikirim. Kemarin kita sudah bahas mengapa yang dikirim adalah orang-orang terpandang. Karena memang tujuan dari hijrah ini, tujuan dari hijrah ke Habasyah ini bukanlah untuk menyelamatkan jiwa kaum muslimin. Ini yang seringkali orang salah paham. Hijrah untuk menyelamatkan kaum muslimin karena kaum muslimin disiksa, kaum muslimin dibunuh, kaum muslimin dihinakan di Mekah, maka harus mencari wilayah yang lain yang aman gitu. Untuk menyelamatkan kaum muslimin. Tidak, tidak. Hijrah ini tidak untuk menyelamatkan jiwa kaum muslimin. Karena kalau hijrah ini untuk menyelamatkan jiwa kaum muslimin, maka pastilah yang disuruh berhijrah adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang disiksa. Para mantan budak pasti yang disuruh hijrah itu. Bukan para apa? Para orang-orang terpandang, orang-orang asyraf, para bangsawan, orang-orang terkemuka tidak. Karena mereka tidak disiksa di Mekah. Gak ada yang menyiksa Utsman, gak ada yang menyiksa putri Rasulullah. gak ada. Tapi ternyata yang disuruh hijrah adalah orang-orang terkemuka. Karena apa tujuan hijrah ini? Tujuan hijrah ini adalah untuk mempersiapkan basis dakwah yang baru. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di Mekah yang kemudian akhirnya pindah ke Madinah itu dihabisi oleh musuh-musuh Islam, maka masih ada basis dakwah yang baru yang ada di Habasyah. Maka itu tujuan. Jadi tujuannya tujuan jangka panjang, tujuan strategis yang dipilih orang-orang asyraf karena orang-orang asyraf lah orang-orang terkemuka lah mereka yang mampu nanti berdakwah dengan baik orang lebih mendengar ucapan ya, para bangsawan ya, para konglomerat dibandingkan dengan orang biasa biasa nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu kemudian sekarang kita akan bahas hijrah ke saya yang kedua kenapa ada hijrah saya yang kedua kemarin sudah sempat sekilas kita bahas penyebabnya adalah peristiwa yang disebut sebagai sajdatus suratin najab sujudnya orang-orang kafir Quraisy ketika dibacakan surat An-Najm. Ya, surat An-Najm, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa." Seterusnya sampai kemudian di akhir surat An-Najm itu Allah berfirman, "Fasjudu lillahi wa'budu." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membacakan surat An-Najm ini di hadapan orang-orang kafir Quraisy secara mendadak tanpa prolog, tanpa sambutan, tanpa kata pengantar. Karena biasanya kalau orang-orang kafir Quraisy diajak mendengarkan bacaan Al-Qur'an, mereka menolak. Maka Rasulullah membacakan Al-Quran di hadapan mereka ya secara tiba-tiba dan mereka kemudian mendengarkan surat An-Najm ini dengan takjub sampai kemudian di ayat yang terakhir ada ayat sajadah di situ fasjudu lillahi wa'budu sujudlah kalian kepada Allah dan menyembahlah Allah maka serentak seluruh orang-orang kafir Quraisy seluruhnya sujud maka tersebarlah kabar bahwa Mekah ini sudah apa namanya ya sudah menerima Islam ya, akhirnya para sahabat yang ada di Habasyah mereka kemudian pulang kembali ke Mekah dan ternyata setelah sampai ke Mekah ternyata tidak ya di Mekah ya para pemimpin kafir Quraisy itu belum belum menerima Islam dan akhirnya Rasulullah merintahkan kembali untuk hijrah yang kedua ke Habasyah yang hijrah yang kedua ini diikuti oleh 13 orang yang hijrah pertama ya plus para apa namanya para sahabat-sahabat yang lain yang jumlah mereka dicatat 83 orang laki-laki ya 19 orang perempuan jadi sekitar 100 orang dan rombongan yang kedua ini dipimpin oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu seorang sahabat yang dikatakan oleh para ulama hadis sebagai seorang sahabat yang wajahnya paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang sahabat yang terkenal sebagai seorang yang sangat cerdas. Dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, membawa berapa tadi? 100 orang. Kota Liman rahimahullah, bayangkanlah kondisi kota Mekah. Kota Mekah itu bukan kota yang besar, kota yang kecil. Bayangkanlah ketika di kota Mekah 100 orang bangsawan, 100 orang konglomerat, 100 orang orang-orang terpandang, mereka seluruhnya bedol desa gitu pindah ke Habasyah. Maka apa yang terjadi? Kekuncangan. Kegemparan. Maka orang-orang kafir ketika itu ya mengirim pasukan untuk menghadang ya perjalanan hijrah yang kedua ini. Namun akhirnya berhasil berhasil lewat. Dan hijrah yang kedua ini luar biasa ikhwatul iman rahimahullah karena dari 100 orang yang hijrah yang kedua ini ada di antara orang-orang yang hijrah ini yang merupakan kerabat dari pimpinan kafir Quraisy. Masya Allah. Jadi pimpinan kafir Quraisy ya Abu Sofyan tadi anaknya putrinya itu hijrah ke Habasyah. Ya. Kemudian ada seorang pimpinan kafir Quraisy namanya Utbah bin Rabi'ah. Ini anaknya juga Hudzaifah ini pindah juga ke Habasyah. Kemudian ada lagi yang bernama Suhail bin Amr. Ya, nanti ketika peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ya, yang menjadi wakil dari orang-orang kafir Mekah itu, itu adalah Suhail bin Amr. Nah, anaknya ini bukan satu orang, tiga orang, tiga-tiganya hijrah ke Habasyah. Ya. Sahlah binti Suhail, Ummu Kulthum binti Suhail, dan Abdullah binti Abdullah bin Suhail. Kemudian ada lagi Sofwan bin Umayyah dan nah, kita tahu Sofwan bin Umayyah ini adalah seorang pemimpin kafir di kota Mekah yang sangat benci kepada Rasulullah SAW. Yang disebutkan ya, saya, saya, saya pernah ceritakan, Sofwan bin Umayyah ini ketika akhirnya Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, ini merupakan salah seorang yang tidak mau masuk masuk Islam. Padahal pimpinan kafir yang lain sudah masuk Islam semua karena kota Mekah sudah ditaklukkan. Mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi Sofwan bin Umayyah bersikeras dia tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena dia benci sekali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menurutnya telah membunuh ayahnya. Ayahnya siapa? Ayahnya adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf yang kita tahu adalah orang yang menyiksa Bilal. Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf wafat ketika perang Badar. Maka mulai hari itu Sofwan bin Umayyah ya menyimpan dendam luar biasa kepada Rasulullah SAW. Sampai Fatu Mekah nggak mau masuk Islam. Baru kemudian berapa bulan kemudian akhirnya masuk Islam. Kita tahu apa penyebabnya. Luar biasa. Penyebabnya adalah keagungan akhlak Rasulullah Alaihi Wasallam. Rasulullah Alaihi Wasallam mendekati Sofwan bin Umayyah. Kemudian mengirimkan hadiah kepada Sofwan bin Umayyah berapa? 100 ekor unta. 100 ekor unta, Pak. Kalau unta harganya 6 juta misalnya, nggak ada udah harga 6 juta ya unta itu harganya seharga sapi gitu ya tapi <laughs> berapa? kalau misalnya harga 6 juta ya 6 kali 100 600 juta dikasih bulan pertama bulan kedua dikasih 100 lagi bulan ketiga dikasih 100 lagi sampai total 300 ekor unta dikasih kepada Sofban bin, bin Umayyah bayangkan Pak kalau ada orang yang benci sama kita, jahat sama kita, terus kita kasih hadiah mobil. Bulan kedua kita kasih hadiah rumah. Bulan ketiga kita kasih hadiah jalan-jalan ke Eropa. Gitu. Kira-kira bagaimana itu sikap orang yang benci sama kita itu? Jadi benci atau tidak, Pak? Jadi bingung, <laughs> Pak. Mau benci kasih hadiah terus. Nah, Sofwan bin Umayyah dikasih hadiah 300 ekor unta oleh Rasul. Sampai-sampai kata Sofwan bin Umayyah, demi Allah, Muhammad ini dulunya adalah orang yang paling aku benci. Akan tapi karena Muhammad ini terus-menerus memberi hadiah kepadaku sehingga dia menjadi orang yang paling aku cintai. Nah, anaknya Sofwan bin Umayyah, Fatimah, ini juga hijrah ke Habasyah. Kemudian ada lagi Faras bin Nadir bin Harith. Masih ingat Nadir bin Harith? Siapa Nadir bin Harith? Ya. Kalau yang ikut kajian sirah ini mungkin ingat ya. Nadir bin Harith adalah orang yang berkeliling ke luar negeri, ke Syam, ke Persia, ya, ke Yaman. Untuk apa? Untuk mengumpulkan hikayat-hikayat, mengumpulkan dongeng-dongeng, mengumpulkan syair-syair yang syair dan hikayat tersebut dia kumpulkan dan dia bacakan apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi berdakwah. Jadi dia selalu apa ngikutin Rasulullah. Rasulullah kemana? Rasulullah dakwah, bacakan Quran. Dia bacakan riwayat, ah, baca, bacakan apa tadi? Cerita-cerita, dongeng-dongeng. Supaya apa? Supaya orang-orang tidak mendengarkan Rasulullah tapi mendengarkan Nadar bin Haris. Luar biasa. Ya, Nadar bin Haris ini sekarang keturunannya siapa? Hollywood deh, ya? Bollywood deh, ya? drama Korea itu keturunannya pak. Ya, memalingkan kita dari Al-Quran. Dan nggak nggak nggak main-main ini. Dia membelanjakan banyak harta untuk keliling dari keluar negeri untuk mengumpulkan cerita-cerita. Nah, putranya Nader bin Haris masuk Islam, ikut hijrah ke Habasyah. Namanya Faras bin Nader bin Haris. Kemudian ada lagi Hisham bin As bin Wa'il. Ya, As bin Wa'il ini juga tokoh kafir ya yang Hisham bin As ini adalah saudaranya Amr bin As. Yang Amr bin As ketika peristiwa ini masih kafir, belum masuk Islam. Tapi saudaranya Hisham ini sudah muslim. As bin Wa'il adalah seorang tokoh kafir yang menjadi penyebab sababun nuzul turunnya surat Maryam ayat ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna mala wa walada." Surat Maryam ayat 77, surat 19 ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidakkah kau perhatikan orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Kemudian dia berkata, "Sungguh aku nanti akan diberikan harta dan keturunan yang banyak." Apa e, penyebab turun ini? Apa kaitannya antara As bin Wa'il, As bin Wa'il tadi bapaknya Amr bin As ini dengan ayat ini. Jadi dalam Sahih Bukhari disebutkan ya suatu ketika ya As bin Wa'il ini bertemu dengan Khabbab, Khabbab bin Arad seorang sahabat Nabi yang profesinya tukang pandai besi. Abu bin Arad muslim. As bin Wa'il bukan muslim, kafir. Kemudian As bin Wa'il memaksa supaya Khabbab bin Arad keluar dari agama Islam. Kemudian kata Khabbab bin Arad demi Allah, saya tidak akan keluar meninggalkan agama ini. Karena aku dan kamu pasti akan mati dan kemudian akan dihidupkan kembali. Aku dan kamu sama, sama-sama pasti mati dan akan dibangkitkan kembali. Maka nah, kata As bin Wa'il, demi Allah ini kata dia, demi Allah, kalaulah aku dibangkitkan kembali, maka pasti aku akan dibangkitkan menjadi orang kaya. <laughs> Jadi nanti kalau dibangkitkan di hari kiamat, aku akan dibangkitkan menjadi orang kaya. Maka turunlah ayat ini. Ya, Fara'aita alladhi kafara bi ayatina ya wa qala la utayanna mala walada. As bin Wa'il, orang yang sangat benci terhadap Islam akan tapi lihat putranya masuk Islam ikuti hijrah ke Habasyah. Jadi terjadi keguncangan luar biasa ini karena tokoh-tokoh kafir di kota Makkah ini banyak anaknya, pama, apa keturunannya ya, ponakannya ini yang hijrah ke Habasyah. Sehingga hijrah ke Habasyah yang kedua ini ini menjadi goncangan yang luar biasa besar ya, di di kota Makkah. Akhirnya orang-orang kafir di kota Makkah mengirimkan utusan ya, untuk apa namanya? untuk bernegosiasi untuk membujuk Raja Najasyi supaya mengembalikan kaum muslimin yang tinggal di di, di negerinya di Habasyah. Diutuslah dua orang ya eh, yang menjadi utusan dari orang-orang kafir Mekah. Yang pertama adalah Amr bin As yang diutus dan yang kedua adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dari dua orang ini yang menjadi juru bicara adalah Amr bin As. Kita tahu Amr bin As ini adalah orang yang luar biasa cerdik, orang yang luar biasa pandai. Karena nanti dalam banyak peristiwa ya, sepanjang kehidupan Amr bin Auf, beliau menjadi panglima perang, ya, sudah beliau masuk Islam, menjadi gubernur di Mesir, ya, orang luar biasa cerdas. Dan kecerdasannya sejak dulu, sejak kafir dulu sudah cerdas gitu. Sama seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kan seorang jenderal yang jenius. Tidak ada peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid kecuali pasti menang. Khalid bin Walid. Dan kejeniusannya sejak masih kafir juga sudah jenius. Kita ingat bahwa di perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan di ronde kedua. Ya kan? Ronde pertama kaum muslimin menang, ronde kedua ketika kaum muslimin kemudian turun dari gunung, itu pasukan-pasukan pemanah turun dari gunung, akhirnya dihajar dari belakang oleh pasukan kafir Quraisy. Siapa yang memimpin pasukan kafir Quraisy yang menghajar dari belakang itu? Khalid bin Walid waktu masih kafir. Jadi ya, terkenal cerdas ya. ya Amr bin As. Diutus Amr bin As dan siapa tadi? Abdullah bin Abi Rabi'ah. Datang mereka ke Habasyah. Ketika mereka datang, yang pertama kali mereka temui bukanlah Raja Najasyi, bukan. Tapi yang pertama kali mereka temui adalah para uskup, para pendeta, ya, para kepala agama ya, di sana. Karena ini perkara perkara agama. Yang mereka yang mereka pertama datangnya adalah para pendeta tadi. Mereka bawa hadiah-hadiah, ya, emas, ya, harta diberikan kepada para pendeta itu. Ya, sogok gitu berikan hadiah lantas disampaikan bahwa kami ingin menjemput ini keluarga kami ya yang meninggalkan kota kami akhirnya sudah itu barulah barulah Amr bin As menemui Raja Najasyi nah sekarang kita perhatikan dialog antara Raja Najasyi dengan Amr bin As apa yang dikatakan oleh Amr bin As ya, dicatat dalam kitab-kitab sirah yang pertama kali diucapkan adalah ayyuhal malik innahu qad ila baladika ghilmanun subaha. Yang pertama kali. Ayuhal Malik wahai raja. Innaka innahu qad Sesungguhnya sudah datang berlindung ila baladik ke negerimu ghilmanun subaha Anak-anak muda yang bodoh. Ini ucapan pertama. Wahai raja, datang ke negerimu anak-anak muda yang bodoh. Kenapa dia ucapkan ini? Ini Amr bin As ahli strategi, ahli taktik, ahli negosiasi dia sebutkan anak-anak muda yang bodoh untuk menunjukkan ini, kami ini utusan resmi dari kota Mekah. Sedangkan yang datang ke negeri Anda ini anak-anak muda yang bodoh. Maka hendaknya Anda wahai raja lebih mendengarkan ucapan kami daripada mendengarkan ucapan anak muda yang bodoh. Ini ucapannya Amr bin Asim ya. cerdik ya, luar biasa. Ini yang datang kepada kamu ini zilmarun sufah Ini ucapan yang pertama. Ucapan yang kedua. Ya. Fariqu dina qaumihim anak-anak muda yang bodoh ini sudah meninggalkan agama kaumnya. Walam yadkhulu fi dinik. Dia meninggalkan agama kaumnya, mereka meninggalkan agama kaumnya, akan tetapi mereka juga tidak mau masuk ke dalam agamamu. Nah, ini ucapannya Amr bin Maksudnya apa? Maksudnya ya dia meninggalkan agama kami nih, agama kaumnya, tapi dia juga tidak mau masuk agamamu. Jadi maksudnya ya kalau diusir nggak ada masalah gitu. Orang dia nggak mau juga masuk agama Nasrani. Ya. Jadi nggak jangan berat hati gitu untuk mengusir orang-orang yang sudah datang ke negerimu ini. Ini cerdik. Kemudian ucapan yang ketiga, waqad baasna ilaiku, waqad baasna ilaika fihim ashrafu qaumihim. Dan sungguh kami diutus kepadamu ya dari ashrafu qaumihim, dari orang-orang mulia dari kaum mereka, dari kaum orang-orang yang datang ke negerimu itu min abaim yang mengutus kami adalah bapak-bapak mereka wa akmaim dan paman-paman mereka wa asyairihim dan keluarga mereka liturduhum ilaihim agar mereka kembali kepada keluarganya fahum ala bihim aina maka sesungguhnya mereka sangat dirindukan oleh keluarganya ya. kita tahu bahwa Raja Najasyi adalah orang yang adil orang yang anti kezaliman dan disebutkan oleh Amr bin As, ini kami yang menjemput ini, ini adalah keluarganya. Ini anak-anak yang hilang dari bapaknya. Bapaknya menunggu, pamannya menunggu ini di kampungnya. Maka serahkanlah ini orang-orang ini. Bayangkan Pak, kalau ada orang datang ke kita gitu, Pak ini anak saya, ya sudah nginep di rumah bapak, ya anak saya hilang kabur dari rumah gitu ya, Badung dia kabur dari rumah, sekarang nginep di rumah bapak, tolong bantu saya supaya anak saya bisa kembali lagi ini ibunya nangis-nangis terus tiap hari gitu. Eh, misalnya dikatakan begitu. Kira-kira bagaimana Pak kita Pak? Terenyuh pasti kita Pak. Ada orang datang untuk menjemput keluarga. Cerdik sekali ya perkataan Amr bin As. Ya, lantas sesudah Amr bin As berkata seperti itu, datanglah itu para pendeta-pendeta tadi yang sudah disogok tadi, yang kemudian para pendeta ini berkata, "Shadaqa ayyuhal malik." Dua orang ini berkata benar wahai raja. Akhirnya Raja Najasi yang terkenal hadir kemudian memerintahkan ya kepada kepada prajuritnya untuk menjemput ya kaum muslim. Tolong panggil ya orang-orang yang datang ke negeri kita kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin kemudian bermusyawarah. 100 orang kaum muslimin itu bermusyawarah menentukan siapa yang nanti menjadi juru bicara berbicara di hadapan Raja dan Najasyi dan berdebat di hadapan Amr bin amr maka setelah bermusyawarah ya, dipilihlah yang menjadi juru bicara adalah Ja'far bin Abu Talib. Kenapa yang dipilih Ja'far? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena memang Ja'far adalah pemimpin ya, kaum muhajirin ketika itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Ja'far ini adalah khatib, orang yang fasih berbicara. Fisiknya tampan, wajahnya tampan. Karena wajahnya serupa dengan wajah Rasulullah. Tidak ada orang yang paling mirip dengan Rasulullah kecuali Ja'far. Orang yang pasti berbicara. Orang yang tampan. Penampilannya baik. Ya. Jadi ini pelajaran juga bagi kita Pak. Pelajaran ini kemudian diambil oleh para tenaga marketing Pak. <laughs> Ah, biasanya tenaga pemasaran itu yang ganteng, yang cantik gitu kan. Ini pelajaran dari Rasulullah ini sebetulnya. Rasulullah kalau mengirim utusan dipilih orang yang pasti berbicara dan orang yang ganteng. Mus'ab bin Umar yang diutus ke Madinah itu ganteng Pak ada yang ganti. Ini Ja'far kan. Kemudian yang ketiga, Ja'far ini ini bukan orang sembarangan. Ja'far ini adalah ashraful ashraful waqti. Utusan yang paling yang paling agung kedudukannya. Maksudnya apa? Kan tadi di awal Amr bin As berkata, yang datang kepadamu ini adalah anak-anak muda ingusan yang bodoh. Maka dihadirkanlah Ja'far. Kenapa? Karena Ja'far ini bukan anak muda ingusan. Ja'far ini orang Quraisy. Orang Quraisy. Dan Quraisy adalah suku yang paling terkemuka di kota Mekah. Bahkan bukan hanya Quraisy, dia juga adalah dari kabilah Bani Hashim. Kabilah Bani Hashim adalah kabilah paling terkemuka di Quraisy. Bisa dibayangkan ya? Di Mekah yang paling mulia Quraisy. Di antara Quraisy yang paling mulia Bani Hashim. Nah, Ja'far ini adalah Quraisy Hashimi. Ja'far adalah putranya Abu Talib, cucunya Abdul Muthalib. Masya Allah. Nah, dipilih ini. Ini bukan orang sembarangan, ini bukan anak anak muda ingusan yang bodoh tadi. Dipilihlah Ja'far. Dan ternyata ini hasil surah kaum muslim ini tepat sekali. Kita akan lihat kemudian bagaimana ucapan Ja'far bin Abu Talib di hadapan Raja Najasyi. Ketika Ja'far masuk, maka Raja Najasyi bertanya kepada Ja'far. Pertanyaan pertamanya. Satu saja pertanyaan. Ma hadadir alladhi farahtum fihi hukum Apa sesungguhnya agama yang membuat kalian berpisah dengan kaum kalian. Apa semuanya agama yang membuat kalian berpisah dengan bangsa kalian? Walam tadkhulu fi dini. Agama yang buat kalian berpisah dengan dengan kaum kalian, akan tapi kalian nggak mau juga masuk ke dalam agamaku. dinu ahadi min hadil umam. Dan kalian juga tidak mau masuk ke dalam agama dari bangsa-bangsa yang lain. Ini agama apaan ini? Gitu. Dari pertanyaan ini kita bisa menarik kesimpulan apa? Bahwa ternyata Raja Najasyi ketika melindungi kaum muslimin, Raja Najasyi tidak melihat agamanya, tidak. Raja Najasyi hanya melihat ini ada orang yang mengaku dizalimi di bangsanya, dia datang minta perlindungan suaka politik kepada Raja Najasyi. Enggak dilihat agamanya. Karena Raja Najasyi orang yang enggak enggak suka dengan kezaliman, maka orang mengaku dizalimi sudah saya lindungi. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik. Pelajaran kedua yang kita bisa petik dari pertanyaan, dari pertanyaan Raja Najasyi ini adalah bahwasanya ternyata kaum muslimin itu belum sempat berdakwah kepada Raja Najasyi. Jadi ketika kaum muslimin datang ke Habasyah kan sudah tiga bulan kan, kemudian datang lagi lima bulan di Habasyah kaum muslimin sama sekali tidak mendakwahkan Islam kepada rakyat Habasyah. Sehingga wajar kalau Raja Najasyi bertanya ini agama apa sih sebetulnya? Ini menjadi pelajaran buat kita bahwa dalam dakwah itu ada marhalah, ada tahapan. Jadi jangan langsung hantam kromo, Kak. Jangan langsung ajak ini orang, ayo. Enggak, pendekatan dulu, pelan-pelan gitu. Ya. Buat dulu orang terpikat dengan akhlak kita. Ya. Dengan pribadi kita, baru kemudian kita ajak berdakwah. Jadi sentuh dulu hatinya. Ya. Jadikan kita menjadi orang yang dicintai olehnya, baru kemudian baru kemudian kita berdakwah. Masya Allah, Pak kalau kita baca ya akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada non Muslim itu luar biasa pak. Saya tadi siang khutbah di total saya bicara tentang ini. Bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada non Muslim, kepada orang kafir. Karena sering sekali anggapannya Rasulullah ini atau Islam ini agama yang kasar pada orang kafir. Pokoknya ada kafir bakar hancurkan wah ini kan agama padahal masya Allah Rasulullah itu orang yang sangat penyayang kepada seluruh manusia tidak peduli muslimkah dia non muslimkah dia nggak peduli suatu ketika ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dan kemudian lewat orang membawa tandu membawa jenazah Rasulullah berdiri para sahabat berkata ya Rasulullah innahu Yahudi ya Rasulullah ini jenazah orang Yahudi kenapa kamu berdiri kata Rasulullah alaisat alaisat hiya nafsan bukankah jenazah ini juga adalah jiwa bukankah jenazah ini juga adalah jiwa jiwa itu adalah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah jiwa manusia adalah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah maka Rasulullah berdiri kata Anas bin Malik hadis riwayat Muslim Anas bin Malik ber bercerita bahwa Rasulullah itu punya pembantu pembantu laki-laki anak remaja ya yang pembantunya ini orang Yahudi Yahudi pak agamanya Pembantu Rasulullah. Pembantunya ini sakit, Pak. Rasulullah menjenguk pembantu Yahudi yang sakit ini. Bayangkan, Pak. Rasulullah kan presiden, Pak. Kepala negara, Pak. Di mana di dunia ini, Pak? Ada presiden jenguk pembantunya yang sakit. Di mana, Pak? Ya, jenguk gitu. Pembantunya, tukang masaknya yang sakit dijenguk. Apalagi ini anak kecil. Ini bukan orang dewasa, ini pembantunya anak kecil. Apalagi ini Yahudi, bukan orang Islam, dijenguk oleh Rasulullah. Dijenguk, Rasulullah datang. diusap kepalanya. Lantas kata Rasulullah, "Wahai anakku, maukah engkau masuk ke dalam agama Islam?" Diajak itu, masuk Islam. Anak muda ini sudah terpikat hatinya dengan akhlak Rasulullah. Maka anak muda ini menoleh kepada bapaknya. Maksudnya dia minta pendapat. Bapaknya orang Yahudi kan? Bapak gini gimana ini? Kata bapaknya, ya taatilah apa yang dikatakan oleh Abul Qasim maksudnya apa taatilah apa yang dikatakan oleh Muhammad akhirnya dia mengucapkan syarat masuk Islam ya. terpikat dengan akhlak Rasul. ini, ini orang kafir ya yang baik-baik saja kan kepada Rasulullah Rasulullah baik sekarang ada lagi kisah Rasulullah baik kepada orang kafir yang menyakiti Rasulullah nah, ini <laughs> dahsyat lagi pak kalau kepada orang kafir yang baik sama Rasulullah ya biasa Ya, Rasulullah baik. Ini orang kafir jahat sama Rasulullah, Rasulullah baik. Dulu Rasulullah pernah jalan bersama dengan Aisyah ketika sedang berjalan berdua berpapasan dengan rombongan orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi itu kemudian berkata, "Assam alaikum." Assam alaikum. Apa itu artinya Asam? Assam itu artinya celaka, maut, kematian. Assam alaikum, celaka buat kamu. Kenapa orang Yahudi ini mengucapkan asam? Tidak mengucapkan al-maut alaikum. Kenapa? Karena kalau orang Yahudi ini nanti ditegur, dia bisa ngeles gitu. Yang saya ucapkan kepada kamu itu bukan asam tapi assalam. Gitu ya. Dia ngeles maka ucapkan alaikum. Tapi Rasul dengar yang diucapkan asam. Dan benar Rasulullah benar. Kenapa? Karena Aisyah ketika itu langsung berkata, "Waalaikumsalam wal la'nah." Bagi kamu sam dan la'nah. Bagi kamu kematian dan laknat. Dibalas itu sama Aisyah. Aisyah langsung panas itu. Lalu apa kata Rasulullah? Mahdan ya Aisyah. Tenang wahai Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fi kulli amri kulli. Sesungguhnya Allah menyukai kesantunan pada setiap urusan. Itu gori Aisyah. Ada orang mengucapkan kata-kata kasar pada Akhirnya kata Aisyah, Ya Rasulullah, orang ini mengucapkan assalamualaikum. Mengapa saya nggak boleh balas? Kata Rasulullah, aku sudah balas dengan mengucapkan waalaikum. Gitu kata Rasulullah. Jadi kalau ada orang kafir mengucapkan assalamualaikum pada kita, cuma kita balas waalaikum karena kita tidak tahu apakah ucapan orang kafir itu itu adalah ucapan sungguh-sungguh dia mendoakan kebaikan kepada kita atau sungguhnya adalah ucapan makian kepada Kita balas saja waalaikum. Bayang lagi cerita ya Pak. Kalau <laughs> cerita Rasulullah berinteraksi dengan orang kafir, ya Rasulullah baik itu kepada orang kafir. Dan akhirnya orang kafir itu masuk Islam. Karena apa? Karena kemuliaan, keluhuran akhlak Rasulullah SAW. Nah sekarang kita nih, saya terus terang Pak, termasuk orang yang nggak setuju. Kita diskusi soal selamat Natal gitu ya. Soal ya soal-soal itu, soal selamat Natal boleh apa tidak kita mengucapkan selamat Natal. Ya, kita diskusi di bulan Desember gitu. Saya kurang setuju Pak. Kenapa? Kalau diskusinya di masjid saja nggak ada masalah. Tapi kita diskusinya di sosial media, diskusi di Facebook gitu kan, di Twitter gitu. Orang kafir juga baca itu diskusi kita. Kira-kira bagaimana Pak perasaan orang kafir ketika baca diskusi kita itu? Tersinggung nggak mereka? Ya kita tahu ini selamat Natal ini ucapan syirik gitu. Syirik itu kan najis, najis itu kotor nih. Kita bicara soal najis di saat orang sedang senang-senang makan-makan gitu. Kira-kira layak atau tidak Pak? Saya kira nggak layak Pak. Kenapa kita nggak bicarakan itu di 11 bulan yang lain? Masih ada bulan-bulan yang lain, Pak. Januari, Februari. Kita bicarakan itu di bulan yang lain, Pak. Kalau kita mau diskusikan itu. Ya. Ucapkan selamat Natal bagaimana hukumnya? Para ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak boleh. Saya lebih cenderung kepada ulama yang menyatakan tidak boleh, haram, tidak boleh. Ada orang ulama yang menyatakan boleh. Kalau saya Yusuf Kordawi menyatakan dalam kitab halal wal haram dia menyatakan ucapkan selamat Natal pada orang Nasrani boleh. Tapi hendaklah kita perhatikan kitab halal wal haram yang dikarang oleh Syekh Yusuf Kordowi ini adalah kitab yang ditujukan buat kaum muslimin di Eropa. Kaum muslimin yang tinggal di Eropa, kaum muslimin yang minoritas tinggal di tengah-tengah orang kafir. Nah, kata Syekh Yusuf Kordowi, silakan kalian mengucapkan selamat Natal. Nah, kita tinggal di negeri apa? Mayoritas Islam. Nggak ada tekanan buat kita. Ngapain juga kita ikut-ikutan? Nah kalau mau diskusi seperti ini, diskusi di ruang tertutup, jangan diskusi terbuka gitu, di ruang publik, di sosial media orang-orang kafir dengar. Jangan. Ya. Tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Nah, kembali lagi ke ke tadi ya. Sampai mana tadi? Nah, sekarang ucapan Ja'far, apa? Ucapan Ja'far. Ketika ditanya oleh uh, Raja Najas ini, ini agama kalian ini agama apa sih? Kok kalian berpisah dari kaum kalian? dan kalian juga nggak mau masuk ke dalam agamaku. Agama apa kalian? Maka Ja'far menjawab. Coba lihat Pak, jawaban Ja'far. Luar biasa ini. Ja'far berkata yang pertama kali, "Ayyuhal Malik, wahai raja, kunna qauman ahlul jahiliyah." Kami ini dulunya adalah orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh, orang-orang yang berada dalam kegelapan. Na'budul asnam, kami dahulu menyembah berhala. Wa na'kulul maitah, kami makan bangkai. Wanatil Fawahis kami melakukan perbuatan keji berzina merampok mencuri dan seterusnya Wanat taul arham dan kami memutuskan silaturahmi Wanasial jawar kami melupakan para tetangga Wayak kulul kawiyu minna dan orang-orang kuat di tengah-tengah kami menindas yang lemah coba ya. ini ucapan Ja'far orang kan mengapa Ja'far mengucapkan seperti ini Ja'far tahu bahwa Raja Najasi adalah orang yang anti terhadap kezaliman maka Ja'far mengucapkan hal-hal yang merupakan kezaliman yang dulu pernah dilakukan oleh para sahabat. Kami nyembah berhala ini kezaliman kan? Ya. Inna syirka la zulmun Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Dan Raja Najasyi nggak nyembah berhala. Raja Najasyi orang Nasrani, dia benci sama itu. Ya. Kami nyembah berhala dulu. Kami makan bangkai. Ya. Kami apa lagi tadi? Melakukan fawahis, perbuatan keji. Kami mutus silaturahmi. Kami melupakan tetangga. Orang kuat di tengah-tengah kami menindas yang lemah disebutkan kezaliman-kezaliman ini. pertama diucapkan oleh Ja'far. Kemudian ucapan yang kedua ya fakunna ala dzalika. Maka kami tetap berada dalam kondisi seperti itu. Hatta ba'athallahu ilaina rasula. Sampai Allah putus di tengah-tengah kami seorang rasul. Na'rifu nasabuhu. Yang rasul ini kami kenal garis keturunan. Bukan bukan orang asing, ini rasul yang kami kenal keluarganya wasidquhu ya wasidqahu yang kami kenal kejujurannya wa amanatahu yang kami kenal amanahnya ya wa afafahu yang kami kenal bagaimana dia menjaga kehormatan ya. maksudnya apa Ja'far mengucapkan ini Ja'far mengucapkan seperti ini ya untuk menegaskan bahwa nabi yang datang kepada kaum muslimin ini bukanlah orang asing bukan pendusta bukan orang yang suka maksiat disebutkan ciri-ciri seorang nabi kepada Raja najasi Yang Raja najasi adalah orang Nasrani dan orang Nasrani tahu bagaimana ciri-cirinya nabi itu. Kan disebutkan ini ciri-ciri nabi itu seperti itu. Karena Allah itu kalau mengutus nabi bukan orang asing, bukan. Ya, diutus kepada kaum Ad siapa? Hud. Ya. Eh, kepada kaum apa? Syuaib wa ila Madian akhahum Hud kepada kaum apa? Madian itu Hud kepada kaum Syuaib itu diutus apa? Wa ila adin akhahum hudan, ya. Kepada Madian Syuaib, ya. Itu orang bukan orang jauh gitu. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an itu akhahum, saudara mereka. Nah, ini juga jadi jadi pelajaran buat kita, Pak. Bahwa sesungguhnya kita mengucapkan saudara kita orang Nasrani itu nggak ada masalah, Pak. Ini kadang-kadang saya kalau ngucapin ini saudara kita orang Nasrani, orang Yahudi, orang banyak yang kritik, Ustaz, kenapa disebut itu saudara? Nah, kenapa nggak boleh? Al-Quran menyebutkan kepada kaum Ad diutus saudara mereka Hud. Ad ini kan orang kafir kan? Kaum kafir diutus saudaranya Hud. Jadi ada masalah kita ucapkan saudara kita orang-orang kafir gitu ya. Hanya Allah menegaskan semua persaudaraan itu itu persaudaraan yang semu. Karena persaudaraan duniawi, persaudaraan yang sejati adalah persaudaraan atas dasar iman. Innamal mu'minuna jadi tadi yang kedua, Ja'far mengucapkan ciri-ciri seorang seorang nabi. Yang ketiga, apa kata Ja'far? Nah, ini yang menarik, Pak. Fada'ana ilallah. Maka Rasul ini mengajak kami untuk menyembah Allah. Linuwahidahu. Untuk mentauhidkannya. Wa na'buduhu. Untuk menyembahnya. Wa nahlu'u ma kunna na'budu. Untuk meninggalkan apa yang dulu pernah kami sembah. nahnu wa abauna min duni yang pernah kami sembah dan orang-orang tua kami sembah selain Allah minal hijarati wal authan yang dulu kami pernah menyembah batu dan berhala wa amarana bisidqi Rasul ini memerintahkan kami untuk berlaku jujur wa ada al amanah untuk menunaikan amanah wasilatul rahim untuk menyambung silaturahim wa husnul jawar berbuat baik kepada tetangga wal kahfu anil maharim menahan diri dari yang haram, wadima menahan diri untuk menumpahkan darah, wanahana anil fawahis melarang kami melakukan perbuatan keji, wa zur perkataan yang dusta, wa aklu malal yatim mengalarang kami untuk memakan harta yatim. Terus disebutkan apa? Disebutkan ciri-ciri agama Islam oleh Ja'far. Apa tujuannya? Supaya Raja sih punya perbandingan. Ini tadi di awal itu Ja'far menyebutkan agama jahiliyah itu seperti apa tadi? nyembah berhala, kezaliman, ya kan? Makan harta anak yatim, kemudian mengutus silaturahmi. Itu sistem jahiliyah, agama jahiliyah dulu. Dan ini agama yang ditawarkan oleh nabi kami ini, ini agama yang mengajarkan keadilan. Agama yang mengajarkan menyambung silaturahmi, berkata jujur, menjaga amanah, macam-macam. Mengajarkan kebaikan. Supaya apa? Raja Najasi punya perbandingan antara agama jahiliyah dengan agama Islam. Ini yang ketiga. Sampai kata Ummu Salamah, Ja'far ketika itu menyebutkan semua ciri-ciri agama Islam. Dan kemudian yang terakhir, ini ucapan terakhirnya Ja'far, fasaddaqna. Maka kami membenarkan nabi itu. Wa amana bihi, kami beriman kepadanya. Wattaba'na ma ja'a nabi. Kami mengikuti apa yang dia perintahkan. Wa abdana lahu wahdah dan kami menyembah Allah satu-satunya. Fala musyrik bihi syai'a, maka kami tidak menyekutukan Allah lagi Waharam nama ma harramna alaina kami mengharamkan apa yang diharamkan untuk kami wa nama ma halana lana kami menghalalkan apa yang dihalalkan kepada kami ya lantas setelah itu fa'ada alaina qaumuna sesudah itu kaum kami memusuhi kami fa'adzabuna mereka menyiksa kami Wafatanuna. mereka menimpakan fitnah kepada kami liyarudduna ila ibadatil awthan agar kami kembali menyembah berhala maka kami datang ke negerimu wahai baginda. Agar kami bisa menyembah Allah dengan leluasa. Ah, bayangkan Pak. Jadi Ja'far sudah mengucapkan itu bagaimana kira-kira wajahnya Raja Najasyi? Masya Allah. Akhirnya Raja Najasyi berkata, In tariqu. Kalian bebas di negeriku. Silahkan, kalian tinggal di negeriku. Akhirnya bebas. Itu hari pertama. Hari kedua, Amr bin As kita tahu tadi ahli strategi, dia datang lagi. Tak patah harap dia, dia datang lagi. Dia bilang kepada Raja Najasyi, Raja Najasyi orang Nasrani kan, dia bilang, "Wahai Raja, coba tanyakan itu kepada orang-orang Islam itu. Bagaimana tanggapan mereka mengenai Yesus Kristus? Mengenai Isa. Sungguh mereka sudah menghina Tuhanmu." Wah, <laughs> Akhirnya apa? Akhirnya hari kedua didatangkan dari kaum muslimin, datanglah Ja'far dan kemudian ditanya. Wahai Ja'far, apa tanggapanmu mengenai Isa al-Masih? Maka Ja'far kemudian berkata, Naqulu ma jaa'a bihi nabiyina. Kami berkata sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh nabi kami. Naqulu kami berkata, huwa Abdullah, Isa itu adalah hamba Allah. Wa rasuluh, Isa adalah rasulnya. Wa ruhuh, Isa adalah rohnya Allah. Wa kalimatuh, Isa adalah kalimat Allah. Alqaha ila Maryam yang dititipkan kepada Maryam. Al-Azra al-Batul, Maryam yang ahli ibadah yang perawan. Para ulama menyebutkan ini kecerdikan, kejeniusan Ja'far. Ja'far tidak menyebutkan kami tidak menyembah Isa. Isa bukan putra Tuhan. <laughs> ya. Siapa yang menyembah Isa maka dia syirik. Ja'far tidak menyebutkan itu. Tapi Ja'far menyebutkan Isa adalah hamba Allah, Rasul Allah, putusan Allah, kalimat Allah yang ditaruh kepada Maryam, ruh Allah. Sesudah itu Ja'far membacakan surat Maryam kaha ain sad ikru rahmati rabbika abdahu zakaria inna la rabbahu Surat Maryam yang menceritakan mengenai Maryam, mengenai Zakaria, mengenai Nabi Isa. Dan sesudah Ja'far membacakan surat Maryam, Raja Najasyi langsung tertunduk menangis tersebut. Lantas kata Raja Najasyi, demi Allah, sesungguhnya apa yang kau ucapkan dengan apa yang kami yakini mengenai Isa itu berasal dari ranting yang sama subhanahu sehingga gagallah kembali apa namanya tipu daya Amr bin As untuk mengusir kaum muslimin dari Habas dan sudah itu akhirnya kaum muslimin tinggal di negeri Habasah selama berapa lama Pak? selama 15 tahun bukan sehari dua hari bukan setahun dua tahun 15 tahun kaum muslimin tinggal di Habasah 100 orang kaum muslimin tinggal di Habasah ini merupakan komunitas muslim terbesar di luar komunitas yang ada di kota Madinah bayangkan Pak di kota Madinah saja kaum muslimin ketika perang Badar berapa jumlahnya? 313 orang. Perang Badar jumlah kaum muslimin 313 orang. Yang ada di Habasyah 100 orang. Dari 313 orang pasukan Badar, orang Muhajirin, orang asli Mekahnya berapa? 90 orang. Yang ada di Habasyah orang Mekahnya berapa? 100 orang. Lebih banyak berapa? Lebih banyak yang ada di Habasyah. Kaum muslimin baru kemudian dipanggil oleh Rasulullah pulang sesudah kaum muslimin yang ada di kota Madinah ya melaksanakan perjanjian Hudaybiyah yang ketika itu kaum muslimin sudah aman dari makar orang-orang kafir mereka sudah memiliki kekuatan keamanan kenyamanan di kota Madinah dan Rasulullah sudah tunjuk menjadi pemimpin tunggal di kota Madinah inilah kekuatan iman rahimahullah bagaimana kejeniusan sahabat Ja'far bin Abi Thalib dan kita belajar satu hal lagi ya betapa ya para ashraf ini dari para bangsawan orang-orang kaya mereka rela menempuh perjalanan yang jauh untuk menyelamatkan agamanya. Hari ini kita butuh, kita butuh orang-orang kaya, orang-orang terpandang, para bangsawan, para cendikiawan yang mau mampu berkorban untuk agama Sebagaimana dulu para sahabat Nabi dari kalangan bangsawan mereka mau berkorban mendakwahkan Islam di negeri yang jauh, di negeri tandus yang bernama Hamasyah.